قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم فيه مسائل masih باب apa? الدعاء إلى syahadati an la ilaha illallah dakwah kepada syahad, syahadat bahwa dakwah kepada tauhid qala al-ula sudah ya sampai yang kelima anna min qubhi syirk kaunahu masabbatan lillah di antara keburukan-keburukan syirik bahwa syirik itu adalah salah satu bentuk celaan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Nah, menganggap seolah-olah ada tandingan itu kan pelecehan, penghinaan, celaan kepada kepada Allah. Secara langsung kita tidak boleh, bahkan secara tidak langsung apalagi juga tidak boleh. tidak boleh. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi Allah adwan bighairi ilm. Nah, kita dilarang untuk meng Nah, cara tidak langsungnya mencela sesembahan-sesembahan kaum musyrikin, mencela berhala mereka, mencela nah, entah itu mencela salib ya atau yani yani mereka sembah budanya atau yang lain. Tidak boleh kita mencela. Nanti apa? Khawatir mencela berhala mereka, Uzza, Hubal dan seterusnya. Tidak boleh. Dan kenapa? Karena nanti mereka akan membalas mencela Allah tanpa ilmu dan dengan permusuhan lebih nah lebih, nah, lebih jelek nanti kita memang niatnya mungkin bagus misalnya untuk menunjukkan khilaf, ya. Tapi kalau mereka membalas kan enggak. Ya. Nah, itu terhadap berhala nggak boleh, ya. Nah, itu secara tidak langsung, apalagi misalnya dengan langsung melakukan apa perbuatan syirik. Nah, sadisah yang keenam wahyamin aham ahamniha وهي أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم إبعاد المسلمين ibadul muslim anil musyrikin menjauhkan seorang muslim dari kaum musyrikin li'alla yasira minhum supaya dia tidak menjadi bagian dari mereka walau lam yusyrik meskipun dia tidak berbuat syirik diambil dari firman Allah wa ma ana minal musyrikin nah wa ma'ana minal musyrikin ini tidak dengan satu wa ma'ana minal musyrik diambil dari ayat itu as-sabi'ah kaunu tauhid awal wajibin bahwa tauhid itu adalah awal kewajiban yang pertama kewajiban yang awal yang pertama ini sebelum segala sesuatu. yang Sudah kita gambarkan pada waktu yang lalu. Ini adalah bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah kepada ahlul kitab juga. Nah, juga ketika beliau mengajarkan, mengingatkan Muad bin Jabal, ya, juga Ali bin Abi Thalib dalam riwayat yang dalam bab ini, jadi syahid dari dalam ayat ini, apa bab ini, yang pertama kali disampaikan adalah bertauhid, kemudian atau Islam atau enam, ya, kalimat la ilaha illallah. Karena itu semua yang menjadi acuan bagi yang di atasnya. Kita ingin mereka salat, ajari dulu tauhid. Kita ingin mereka berakhlak karimah, ajarkan dulu tauhid. Kita ingin mereka menjadi orang yang mengerti enam hak sesama manusia, ajarkan tauhid. Nah, rugi kita, nah, rugi mereka kalau misalnya pun diajarin, diajak seperti nah sebagian kaum muslimin mengajak orang ya ayo sholat, ayo berafat tarima nah masya Allah. Tapi tidak diajari oleh dengan tahu, tidak didasari dengan nanti dia akan berbuat ria, ada ujub, ada suma, atau cuma ikut-ikutan. Nah, ya tidak punya roh, tidak punya jiwa yang mengisi amalan-amalan dia. Nah, itu kalau itu terhadap sesama, apalagi terhadap orang tua. Ya, terhadap orang orang tua kita. Betul-betul hendaknya kita ingin mereka selamat. Sebagaimana kita selamat tauhid kita, tauhid keluarga kita, anak-anak kita, orang tua, ya orang tua ingat. Nah, dengan sebab mereka kita ada, kita bisa memahami, kita bisa belajar sampai kita mengenal dakwah ini sebab mereka, seperti apapun keadaan mereka. Nah, hatta walaupun mereka kafir, hatta walaupun mereka musyrik. Nah, selalu sejak dahulu memaksa kita untuk kufur. Kurang apa para sahabat memiliki nah, ya? Tetap mereka memperlakukan orang tua mereka demikian mulianya, ya. Nah, mereka hormati Bagaimana perintah Allah wa sahibhuma dunia dunya ma'rufa. Ini terhadap musyrikin yang memaksa kita, orang tua kita yang musyrik memaksa kita untuk berbuat syirik, disuruh oleh Allah sahibuhuma fid dunya ma'rufa apalagi yang masih seiman dengan kita masih sama muslim walaupun mungkin jarang-jarang sholat atau mungkin bahkan mungkin dia ya, hizbi ya tidak sejalan dengan kita manhajnya turafi raja misalnya tablighi tidak masalah tetap ingatkan awal ini yang awal ini inilah akan memudahkan nah Makanya kita pahami dulu, ya kita yakini dulu, kita terapkan untuk diri kita dulu bertauhid kita kepada Allah dengan sempurna, sebatas yang sebatas kemampuan kita yang kita pahami, yang kita dapatkan, kemudian baru kita nah, bisa menyampaikannya. Mereka akan melihat. Nah, itu dari yang disebutkan ya dalam kisah Muad bin Jabal juga dalam hadis Sa'ad bin Sa'ad ketika Rasulullah menyerahkan berendera kepada Ali bin Abi Thalib. Samina, annahu yubda'u bihi qabla kulli syai' hatta salah. Bahwa tauhid itu didahulukan dari segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu, bahkan sebelum salat ditampaikan. Bagaimana mereka akan salat dengan ikhlas, dengan benar, kalau mereka tidak didorong oleh tauhid. Tauhid itu kan nanti menunjukkan bahwa dia menjadikan Allah. Nah, segala segalanya segala galanya adalah Allah. Nah, dia menyatakan ikrar tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk dia taati, yang dia ikuti, tempat tumpuan harapannya, ya, yang dia cintai kecuali Allah. Tinggal mana buktinya? Nah, ini sholat perintah Allah. Nah, ketika dia betul-betul terisi dengan keimanan, sudah terisi dengan tauhid, maka Allah dan Rasulnya itu akan menjadi segala sesuatu yang lebih dia cintai daripada selain keduanya setiap ada panggilan, setiap ada himbauan, setiap ada yang semua yang datang dari Allah, dia akan bersegera. Kan mudah. Dan ini wujudnya ada, kenyataannya ada sudah dibuktikan oleh para para sahabat. Ya, tidak usah susah kita cari contoh. Para sahabat sudah membuktikannya. Nah, mereka yang dahulunya seperti kata Ja'far bin Abi Thalib, kami di zaman jahiliyah wahai baginda kepada Negus, kepada Najasyi, Nah, biasa makan bangkai. Ya. Nah, berbuat keji, minum komer, berjudi. Nah, membunuh mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ya. Banyak subhanallah banyak kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Ya, yang kuat menindas yang lemah, hukum rimbalah sudah. tapi ketika mereka diajak dengan kalimat ini la ilaha illallah mereka ditekuk semua. Semua yang menjadi dorongan-dorongan mereka, nah, hawa nafsu mereka ditundukkan dengan kalimat ini. Sampai dalam urusan yang remeh sekalipun. Ketika mereka mendengar ya dituntut oleh Rasulullah bayat kemudian disebutkan oleh Rasulullah dan tidak meminta apapun kepada makhluk kepada manusia tidak mereka minta tolong kepada seorang pun nah ini yang diperintahkan oleh Allah untuk di dahulukan ketika beliau menyampaikannya kepada ahlu kitab juga. Ya ta'alau ya ahlu kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kemari kepada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Ini wakil tidak akan menyembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kita taati kecuali Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Kalau sudah begitu, kan mudah. Ini hukum Allah. Ini perintah Allah salat, ini perintah Allah zakat, ini perintah Allah puasa, ini perintah Allah haji, ini jihad. Makanya ketika para sahabat nah, turun ayat-ayat yang menurut mereka berat, itu mereka mengadu kepada Allah karena khawatir melanggar kalimat ini la ilaha illallah. Ya Rasulullah, kami diperintah jihad sanggup berhijrah kemudian yang lain-lain. Tapi turun ayat lillahi ma fis samawati ma fil ard. Enggak sanggup kami. Diingatkan mereka. Apa kalian mau seperti orang-orang Yahudi? Orang-orang yang menyatakan nu'minu bi wa nakfur biba'd. Kan karena mereka tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah. Tidak ikhlas dan tidak ju, jujur kepada Allah. Nah, nah ini mereka jadi mudah. Atasnya yang kesembilan, anna makna ayy wahidullah makna syahadat Allah Allah. ilaha illallah. Jadi makna yuwahidullah itu adalah makna dari syahadat itu sendiri. Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, diibadahi dengan ibadah yang hak. Al-Ashirah yang ke-10 Annal insan qad yakun min ahli kutubi wa huwa la ya'rifuha. Seseorang mungkin dia termasuk ahli kutub, banyak kitab yang dipelajarinya, tetapi dia tidak paham tentang ini. La ilaha illallah kalimat thayyibah ini. Au ya'rifuha wa la ya'mal biha. Atau dia mengenalnya tapi tidak mengamalkannya. Ini lebih celaka. Nah, Nah, bisa jadi dia ahlul ahlul kutub tapi tidak mengenalnya atau dia mengenalnya tapi tidak mengamalkannya. Seperti orang-orang yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas itu Muad bin Jabal disuruh oleh Rasulullah ke sana dan mendatangi ahlul kitab nah, dalam keadaan mereka mungkin mereka tahu tapi tidak mengamalkannya. Nah, itu juga ketika Rasulullah mengajak seperti yang diperintahkan oleh Rasul, ya ahlul kitab ta'alau mereka sudah tahu ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenalnya, mengetahuinya seperti mereka mengenal anak sendiri. Seperti mereka mengenal anak mereka tahu itu yang benar. Nah. Tapi tidak mengamal. Nah, mungkin lebih celaka lagi mereka. Al-Hajjah Asyarah yang ke-11 at tandina ala ta'lim bit-tadrij. Mengingatkan kita untuk mem, yani, ta'lim itu mengajar, mendidik, membina itu bit tadrib, bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, kenalkan dari yang mudah. Ya, jangan dijali, ya. Makanya yang kalau kenal dengan ayat ini sebetulnya bukan hanya dai, para mudaris itu cuma termasuk bagian dari dai. Maka dia harus punya basirah. Punya ilmu, maklumat apa yang akan diajarkan pada anak. Kadang-kadang jangan terpaku sama patokan. Kita bukan ngejar nah, itu sebetulnya. Itu nggak selesai, nggak masalah. Apa yang kita kerja? Kita nggak punya ijazah. Ini jadi, nah kita nggak punya nggak mengeluarkan ijazah. Apa yang kita kerja? Nah, target kita pak anak itu terbekali, kan gitu. Nggak nggak selesai kurikulum, nggak masalah sebetulnya. Ya, ini juga sebenarnya kita kemarin itu kan dengan apa? Nah, dengan Nabi Rasulullah juga punya kesepakatan sepakatnya yang seperti ini yang membuat tidak perlu harus selesai. Tapi anak itu paham. Apalagi sekarang kondisi sudah seperti apa namanya kondisi zaman kita keadaan seperti ini. Nah, para muda riset, murabbi siapapun dia, kita semua dalam murabbi jai dituntut untuk punya basilah, punya bekal ilmu, maklumat yang akan kita sampaikan pada anak. Dan yang kedua, ya kepada artinya yang kita sampaikan kepada madu. Yang kedua punya basirah tentang keadaan madunya. Ya, tentang keadaan madunya seperti apa dia kemampuannya. Nah, ya. Juga banyak nanti hal yang terkait dengan itu. An, misalnya madu, mungkin mereka punya latar belakang, ya, kedudukan. Tidak sama kita menasihati atau mendakwahi penguasa misalnya pemerintah dengan mendakwahi Orang kebanyakan beda kan? Nah, apalagi dengan orang tua, beda kita mengajarkan kepada anak. Nah, dengan orang tua nggak mungkin kita menunjuk <laughs> kepada mereka seolah-olah kita ngajarin nggak pantas. Nah, ada. Nah, makanya basirah di sini penting wajib kata para ulama. Dia punya maklumat seperti disebutkan juga terkait dengan ini kan juga masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dari sini juga mungkin para ulama menyatakan amiran bil ma'ruf, kemudian anak yang anil harus punya ilmu tentang ma'ruf yang dia sampaikan, tentang manhi yang dia larangkan kepada mereka. Maklumat kan menuntut apa? Menuntut kita untuk cerdas, untuk bela belajar, banyak membaca kita, melihat. Nah, kuncinya ilmu kan dengan belajar. Belajar itu kan dengan membaca. Nah, ya membaca keadaan kan juga membaca nggak harus kita membaca huruf. Nah, ini penting untuk kita. Dengan apa semua itu ya? Dengan bekal takwallah. Intat ya ya lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, akan Allah beri kamu furqan. Allah beri kamu ilmu. Nah, memilah, memilih mana yang hak, mana yang batil, dipisah, mana yang habis, mana yang tayyib. Dengan taufik dari Allah, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Termasuk dia dalam urusan mendidik anak, mengajar, mendakwahi orang tuanya lebih-lebih. Ini jamin, dijamin oleh Allah. Kurang apa percaya kita? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Perbesar mahalanya eh, dengan takwa. Ya, itu dulu yang kita terapkan pada diri kita. Nah, kita kuatkan keyakinan kita tentang tauhid kita, baru kita Nah, am, kita amalkan baru kemudian kita menyampaikan. Nah, dia berusaha semampu mungkin, ya. Nah, walaupun apa namanya dia terjatuh dalam dosa kemaksiatan ya. Namanya kita manusia, tapi janganlah berlama-lama dalam kemaksiatan tersebut. Jangan merasa, jangan, jangan tidak peduli. Seolah bersih terus, suci terus, ya. Nah, ingat itu. Baik, qala Thaliyata asyarah Yang ke-12 Bada'ah bil aham fal aham Dengan yang ke-11 tadi Mulai dari yang paling penting Ya paling penting Lumayan ya Nah, semua itu apapun kerjaan kita, apa yang kita hadapi kalau dengan seni itu jadi mudah ya. Artinya, nah seni di sini bukan artinya apa, tapi apa namanya eh, teknik yang halus lah. Nah, ya makanya mereka mengatakan juga apa namanya seni mendidik anak pun juga ada seninya. yang tidak harus dengan kaku, tidak kaku, ya tidak kasar. Nah. Walaupun itu kadang diperlukan ya. Dalam seni kan juga ada kasar ya. Ada kan? Goresan-coretan itu kan ada yang tes-tes gitu loh. Ya, kalau misalnya seni itu seni melukis ya, seni gambar, kan juga demikian. Nah, membuat pedang yang kaku itu pun juga ada seninya. Nah, sehingga betul-betul nah, kita melihatnya kagum. Kalau tidak dia seni ya sudah kotak. Ya. Nah, ini perlu seni, apalagi menjadi anak orang. Men mengembalakan kambing pun juga punya seni. Nah, tidak asal dia dibawa kepada. Nah, ya itu makanya para anbiya di, di ketika mereka belum jadi nabi itu di ilhami oleh Allah untuk mereka menggembala kambing. Ada seninya untuk bagaimana supaya mereka tetap bersama kita. Ya, Nah, dengar suara kita mereka berkerumun dekat dengan kita. Seperti itu. Kemudian dia ma mereka mau diarahkan. Ketika kita angkat tongkat saja, mereka sudah kan seninya juga itu perlu dipelajari. Apalagi di anak anak orang. Nah, ya, bagaimana supaya dia dekat dengan kita. Dokter juga, dokter itu juga punya seni, ya. seni merawat orang sakit. Ya. Bagaimana supaya pasien itu nggak jadi belum lihat baru lihat apa kita udah langsung sembuh merasa <laughs> bisa seperti itu nah, ada seninya juga ini ketika kita mungkin mengeluarkan suntik nah, dia tidak takut tidak ketakutan malah nah, dia merasa nyaman hatta ketika dia berada di meja operasi misalnya nah semua itu dilakukan dengan artinya apa ya kalau misalnya dikatakan seni itu apa rizkan ta'ani ya hikmah jadi salah meliputi semua itulah. Ya, ada hikmahnya, ada ca cara yang nah baik. Bagaimana Rasulullah dengan para enam para sahabatnya? Ada ketikanya inna munafirin. Ada ketika innaka rajulun fika jahiliyah. Ada saatnya. Apa kamu kira sambil tangan beliau menunjuk ke dada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai kesakitan? Kamu kira Allah dan Rasulnya mengkhianati kamu, menipu kamu. Sampai seperti itu. Ada ketika. Nah, ada saatnya ya gula. Nah, ya ada saatnya ketika beliau, nah, ya mengemar, menegur para sahabat ketika melihat ada seorang badui buang air di masjid. Bayangkan para sahabat eh, ribut. Rasulullah biarkan Selesai ambil di air saya ember, siram. Selesai. Orang Badui dipanggil. Sampai akhirnya orang Badui itu mengatakan apa? Allah marhamni wa Muhammadan. SAW walakarham ghairana. Bayangkan. yang tadinya dia mau dikepur, mau dimarahi oleh para sahabat yang lain, oleh Rasulullah dipeti dilarang. Kemudian dia dipanggil ke Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, kemudian diajari. Sampai dia mendoakan, Ya Allah, berilah aku rahmat dan Muhammad SAW. Artinya berilah aku dan Muhammad rahmatmu. Jangan yang lain selain kami. Sakit senang. Nah, juga yang dialami oleh nah, nah ini <clears throat> siapa? Sahabat Nah, uh, As-Sulami. Nah, Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami. Ya. Allahu Akbar, kata orang yang bersin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia dengar yarhamukallah. Yang lain apa tadi yang kok marah-marah? Bayangkan, begitu semangatnya ingin mengamalkan sunnah. Rasulullah semua panggil, tidak dimarahi, diingatkan. Nah, tapi ada, ada ketikanya. Nah, Rasulullah korek mulut Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika apa? Ngambil kurma sodako ya, ngambil kurma sadaqah. Dan Rasulullah yang mengatakan juga. Nah, pukul anakmu kalau umur 10 tahun dia nak mau sholat Beliau yang arhamun nas bin nas nyuruh pukul anakmu kalau dia umur 10 tahun tidak mau sholat Kurang apa sayangnya beliau. Nah, ada tuh tempatnya itu kan seni. Nah, khairul huda huda nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu asyarah. Yang ke-13. Nah, yang paling penting dulu, jelas adalah tauhid. Awali dulu semua. Kalau kita lihat ceramah para masyarakat kita, masalah apa? Persatuan. Selalu diajak kepada kalimat ini lebih dahulu. La ilaha illallah ini akan mempersatukan. Yang akan menyatukan. Nah, ketika di atas tauhid sudah berseru dan tertanam kuat, Allah dan Rasulnya jadi segalanya ini yang paling diikuti, ya nah bukan selain Allah dan Rasulnya itu semua mudah dia mencintai berhubungan dengan seseorang tidak lain karena Allah dan dia akan akan merasakan manisnya iman dan itu akan mudah yang satu pergi eh, seperti itu yang lain demikian ini akan mempertautkan walaupun tidak pernah ketemu walaupun tidak pernah ber, berkenalan betul-betul seperti satu batang tubuh telinga kanan kiri tidak pernah nah, Begitu juga seorang salafi, seorang ahli sunnah, seorang mukmin di satu negeri di tempat yang lain itu akan merasa nah, bagian dari dari dirinya. Qala salisata asyara. Masrifuz zakat diterangkan dalam hadis itu tempat penyaluran zakat. Tu'khadhu min aghniyahin wa tu'addu ila fuqara, turaddu ila fuqara'ihim. Diambil dari yang kaya, diserahkan pada orang miskinnya. Ar-rabi'ata asyar kasful alim subhatan asyubhata 'anil muta'allim ya, upaya muallim orang yang alim ini guru untuk menyingkap menghilangkan subhat dari muridnya. Nah, itu dengan menjelaskan subhatul ilmi di sini maksudnya subhat dari berapa apa ini yang dia tidak ketahui karena dia eh, tidak tidak tahu sehingga di apa namanya diterangkan nah seperti Rasulullah menerangkan kepada Muaz, Inna Allah tarab alaihim sadaqatan tuqadu min fuqara'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Kemudian khamisata asyarah an-nahyu an al amwal. Yang ke belas larangan dari harta yang baik. Artinya jangan diambil. Jadi biasa petugas-petugas zakat itu nah itu apa namanya dia ditugasi oleh penguasa ambil yang sederhana yang tidak terlalu ya tidak jelek juga tidak terlalu baik. Nah, kecuali kalau pemiliknya menyerahkan dengan sukarela. Itu nah, ya, kecuali kalau dia menyerahkan dengan sukarela. Termasuk di sini juga kalau misalnya dilarang, larangan untuk mungkin apa? hadiatul ummal. Mungkin termasuk ya. Bagaimana Rasulullah menegur sahabat yang ditugaskan ngambil ya zakat. Ini zakat saya, ini hadiah buat kamu. Tidak boleh. Ya Rasulullah tidak senang yang demikian. Ya. Nah, coba kalau dia di rumahnya, apa dia dapat hadiah? Ada datang hadiah kepadanya. Nah, ini juga yang jadi mungkin jadi dasar ya mereka para um, di pejabat pemerintahan mengutip ada KPK yang ini seperti ini model menyalahgunakan jabatan. Ya. Nah. Baik, yang ke-16 ittiqa'u da'watal mazlum. Hati-hati jaga diri dari dakwah doa orang yang terbalimi Eh, jaga diri dari doa orang yang terbalimi sekecil apapun. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Kalau memang mampu untuk meminta kerelaannya, minta kerelaannya. Kalau tidak, doakan. Ya, doakan. Kalau terkait dengan harta, kembalikan. Kalau tidak mau dia terima, kalau tidak dia apa namanya tidak ketahui lagi orangnya, nah, sedekahkan atas nama dia. Lepaskan diri kita dari belitan itu. Nah, baik apakah hutang, pinjaman, kita dulu pernah apa namanya kongsi kerjasama belum tertunaikan. Nah, ingat, ya. Nah, kalau dia merasa tertolimi, gawat karena tidak ada antara dua enam doa orang tertolimi dan Allah itu hijab hatta dia orang kafir. Nah, hukum asalnya tidak boleh dia terbenam. Kita tidak punya apa namanya melanggar hak hak dia. Lebih-lebih kalau misalnya dia tetangga, nah, lebih-lebih tetangga. Kafir misalnya, taruhlah kafir. Tapi dia tetangga kita, tidak boleh dizalimi. Ya, tidak boleh dizalimi. Mau misalnya kafir apa Kristen tetangga, mau kita lewat sembarangan, mau apa bikin ribut, ya, tidak boleh. Biar dia tidak betah di gang itu, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nah ini tiga, kan, ini menuntut kita untuk betul-betul banyak belajar, banyak membaca, minta tolong kepada Allah. Ya, nah, di, agar diberikan oleh Allah bekal ilmu, diberikan diarahkan kepada taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Hingga kita ingatlah, ya, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita tuh banyak. Nah, alangkah ruginya kita berkumpul di dunia sekarang ini, masya Allah, di akhirat tidak bertemu, mereka jatuh ke dalam kesyirikan, tidak pernah kita gubris. Nah, ya, والله أعلم بالصواب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك